wa taala berfirman Waqalu mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka berkata la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara tidak akan masuk jannah kecuali orang Yahudi atau Nasrani Tilka amaniyuhum kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah angan-angan kosong mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, hatu burhanakum. Datangkan bukti-bukti kalian bahwasannya tidak akan masuk jannah kecuali Yahudi atau Nasrani. Datangkan buktinya. In kuntum sodikin jika kalian benar-benar orang yang jujur. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun Bala, tentu bukan angan-angan kalian itu. Yaitu tentu bukan Yahudi atau Nasrani yang akan masuk jannah. Karena itu adalah amani sekedar angan-angan kosong Balaman aslama. Akan tetapi yang akan masuk ke dalam jannah adalah man aslama wajhahu lillah. Orang yang berserah diri kepada Allah. Mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah. Wahwa muhsin dan dia muhsin. Baik yaitu baik dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajruhu inda rabbih, maka bagi dia bagi orang yang berserah diri kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu inda rabbih, bagi dia pahalanya di sisi Allah wala khaufun alaihim walahum yahzanun dan tidak ada rasa takut atas mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ay qala al-yahud <clears throat> makna ayat di atas adalah Qala yahud orang Yahudi berkata, "La yadkhulul jannata illa man kana hudan." Tidak akan masuk jannah kecuali orang Yahudi. Kata orang Yahudi. Wa qalatin Nasara dan orang Nasrani berkata, "La yadkhulul jannata illa man kana Nasara." Tidak akan masuk jannah kecuali orang Nasrani. Dikecilkan dikit ya Biar nggak dengung Fahakamu li anfusihim bil jannati wahdahum Mereka Baik Yahudi atau Nasrani ya, Menetapkan surga itu hanya untuk mereka saja Wahada mujarradu amani Ini sekedar angan-angan kosong belaka Ghairu makbulah Angan-angan yang tidak bisa diterima Illa bihujjatin wa burhan Kecuali dengan mendatangkan hujjah Dalil wa burhan dan bukti-bukti Fa'atu fa'tu biha in kuntum shodiqin maka datangkan bukti-bukti itu. Dalil-dalilnya. Jika benar pengakuan kalian itu bahwasanya tidak akan masuk jannah kecuali Yahudi atau Nasrani. Ya. Maka datangkan bukti-buktinya in kuntum shodiqin jika kalian jujur dalam pengakuan tersebut. kullu demikianlah semua orang yang mengaku dengan satu pengakuan ngaku-ngaku Labudda an yukimal burhana ala sihati da'wah harus dia mendatangkan bukti yang menunjukkan benarnya pengakuannya nggak cukup sekedar pengakuan ya. bahwasanya surga hanya untuk Yahudi atau surga hanya untuk Nasrani ya. tanpa bukti tanpa dalil ya. maka orang yang mengaku dengan suatu pengakuan harus mendatangkan buktinya dalilnya yang menunjukkan benarnya pengakuan tersebut Wa illa jika tidak jika tidak diperlukan bukti atau dalil ya. Falaqubilat alaihi da'wah kemudian diterima pengakuan seseorang wadda'a mudda'in aksama da'a bila burhan kemudian mengaku dengan pengakuan yang kontradiksi dengan pengakuannya ya, mengaku sesuatu yang Naam sebaliknya Mengaku Ahlul jannah ya Padahal dia bukan ahlul jannah nah, Mengaku dengan satu pengakuan ya, Yang tidak benar dengan Kenyataan atau realita Bila burhan ya, Mendatangkan pengakuannya tanpa bukti Kalau orang yang mendatangkan pengakuan tanpa bukti itu diterima, ya, lakana la maka tidak tidak ada bedanya ya, antar keduanya. Itu orang yang ngaku dengan mendatangkan bukti dengan orang yang ngaku dan tidak mendatangkan bukti. Nah, nggak ada bedanya keduanya. Kalau orang yang sekedar ngaku diterima walaupun tidak mendatangkan bukti. Fal burhan huwa alladhi yusaddiqu da'awi au yukadzibuha maka buktilah dalillah yang akan membenarkan benarnya pengakuan tersebut atau akan mendustakan pengakuan tersebut. Ya. Walamma lam yakun bi aidihim burhan, maka ketika mereka tidak memiliki burhan, ya, orang-orang Yahud dan orang-orang Nasoro. Mereka tidak memiliki burhan atas ucapan dan pengakuan mereka. Ya. Bahwasannya tidak akan masuk jana kecuali Yahudi atau Nasrani. Ya. Mereka tidak bisa mendatangkan burhan dalil dan buktinya maka ulima kadzbuhum bitilkad da'wa maka diketahuilah dustanya mereka dengan pengakuan tersebut Jadi tidak benar hanya sekedar pengakuan tanpa bukti ya. Tanpa dalil Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya tidak masuk jannah kecuali Yahudi. Atau seperti yang dikatakan oleh orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya tidak akan masuk jannah kecuali Nasrani. Nah, yang Yahudi menyesatkan Nasrani, yang Nasrani menyesatkan Yahudi. Mereka menetapkan surga hanya untuk mereka saja. Orang Yahudi menetapkan surga hanya untuk Yahudi. Orang Nasrani menetapkan surga hanya untuk Nasrani. Tetapi pengakuan seperti ini bila burhan tanpa bukti, tanpa dalil. Ya. Maka Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan kosong mereka belaka. Katakan kepada mereka ya wahai Muhammad, ku hatu burhanakum. Datangkan buktinya. Dalilnya jika kalian jujur. Sekadar pengakuan nggak bisa diterima. Demikian pula dalam hal-hal yang lain. Sekedar ngaku ya, tanpa bukti ya, tidak bisa diterima mengaku salafi ya mengakunya ahli sunnah Taib tetapi amaliyahnya bertentangan dengan sunnah ya. bertentangan dengan salafiyah nah. salafi ya naam tetapi bergaulnya dengan hizbi ya atau ahli bid'ah dan menyanjung mereka, memuji mereka, ya. bahkan memusuhi ahlu sunnah yang betul-betul berpegang dengan alkitab was sunnah, menuduh dengan kelompok yang garis keras lah, ya. atau menuduh dengan jamaah tahzir lah, ya. dan yang semisalnya, ngakunya salafi. sekedar pengakuan, ya, nggak bisa diterima. Nah. Kullu Kullu yad'i waslan bilaila ya. Wa la tuqir lahu bidzaka nah. Semuanya ngaku punya hubungan dengan Laila. Laila gadis yang cantik. Semua pemuda tertarik. Ngaku kekasihnya Laila. Ya. Wa Laila la lahu bidzak dan Laila nggak ngakuin. Ya. Sekedar pengakuan tidak bisa dijadikan sekedar pengakuan tanpa bukti, ya, ghair makbulah, tidak bisa diterima. Nah. Demikian pula orang-orang yang mengaku dirinya adalah ahlus sunnah atau salafi atau yang semisalnya ya. tanpa bukti dengan amaliyah dia ya, tidak bisa diterima seperti halnya sini orang-orang Yahudi Demikian pula orang-orang Nasrani yang mereka mengaku-ngaku ahlul jannah. bahwasanya yang masuk surga hanya Yahudi, kata orang Yahudi. Atau kata kata orang Nasrani hanya Nasrani yang masuk jannah. Maka Allah bantah langsung tilka amaniyuhum itu adalah angan-angan kosong belaka. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwasannya apa yang mereka ucapkan adalah omong kosong belaka ya. angan-angan kosong ya. dan setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya agar meminta kepada mereka untuk mendatangkan bukti ya, jika mereka jujur Kemudian summa dzakara ta'ala al-burhan al-jaliyal 'am kulli ahad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukti yang jelas yang mencakup setiap orang. Ya. Yang jika dia membuktikan dengan pembuktian ini maka dialah ahlul jannah. Ya. Bisa jika dia bisa mendatangkan bukti ini maka dia ahlul jannah. Fakal Allah berfirman bala ayalaisa bi amanikum wa da'awikum. Bukanlah seperti omong kosong kalian. Ya, angan-angan kalian atau pengakuan-pengakuan kalian. Walakin akan tetapi man aslama wajhahu lillah. Akan tetapi yang masuk jannah adalah orang yang berserah diri kepada Allah. ay akhlasu lillahi a'malahu yaitu orang yang memurnikan dan mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah mutawajjihan ilaihi biqalbih dengan menghadapkan hatinya kepada Allah ikhlas dalam amalan wa huwa ma'a ikhlasihi dan dia di samping dia ikhlas ya dalam semua amalannya muhsin dia juga orang yang muhsin Fi ibadati rabbih yaitu orang yang bagus dalam peribadahan kepada Robnya. Bagaimana orang yang bagus atau baik dalam peribadahan kepada Allah? Bi an abadahu bi syar'i. Itu orang yang dia beribadah kepada Allah dengan syariat Allah. ulaika hum ahlul jannati wahdahum, maka mereka adalah ahlul jannah hanya mereka saja ahlul jannah. Orang-orang yang aslama wajhahu lillah, orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu mengikhlaskan amalannya semuanya hanya untuk Allah. Wa muhsin. Dan dia seorang yang muhsin, yaitu yang baik dan bagus. Naam ibadahnya kepada Allah karena dia beribadah sesuai dengan syariat Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya na'am satu ibadah la tuqbal illa bisyartain. Ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syaratnya. Syarat yang pertama adalah ikhlas, ya. Hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Syarat yang kedua adalah mutaba'ah mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah tersebut. Inilah orang yang masuk ke dalam jannah. Man aslama wajihahu lillah. Orang yang berserah diri kepada Allah yaitu orang yang mengikhlaskan amalannya seluruhnya hanya untuk Allah, wahwa muhsin dan dia seorang yang muhsin. Yaitu yang ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaikahum ahlul jannah. Mereka adalah ahlul jannah. Ya. Bukan Yahudi atau Nasrani. Yang mereka sekedar mengaku-ngaku. Ya. Katanya ahlul jannah. Ya. Nah, akan tetapi itu adalah sekedar amani. Angan-angan kosong. Ya. Omong kosong karena semua amalia mereka ya, Atau perbuatan mereka nah, Kebanyakan bertentangan dengan apa yang Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, Yang Allah turunkan Melalui nabi-nabi mereka ya. Perbuatan orang-orang Yahudi sudah berlalu penjelasannya dalam ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana mereka naam dalam menyikapi nabinya. Bagaimana pembangkangan mereka, ya. Bagaimana kedengkian mereka. Bagaimana naam kelakuan mereka yang banyak melanggar, ya. Dan seterusnya. Demikian pula orang-orang Nasrani ya. Mengaku ahlul jannah ya, Akan tetapi menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Tidak mengamalkan Injil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka ya. Nah Sehingga pengakuan mereka hanya sekedar amani Angan-angan kosong ya, Tanpa bukti karena mereka sendiri menyelisihi kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falahum ajruhum 'inda rabbihim." Orang yang berserah diri kepada Allah yaitu mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah dan dia muhsin ya ibadahnya sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falahum ajruhum inda rabbihim maka bagi mereka pahalanya di sisi Allah pahala apa wahwal jannah yaitu jannah bagi mereka surga jannah bimastamalat alaihi minan na'im jannah dan kenikmatan yang ada di dalamnya wala khaufun alaihim walahum yahzanun dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati ini mereka orang-orang yang mukmin orang-orang yang mukhlis ya Orang-orang yang taqi Yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal Fahasolalahumul marhub Maka mereka mendapatkan apa yang diinginkan Wanajau minal marhub Dan mereka selamat dari perkara yang ditakutkan Mereka mendapatkan jannah ya, Dan ini yang mereka inginkan Dan mereka selamat dari neraka siksa Allah Naam yang mereka takutkan Kemudian wayufhamu minha <clears throat> dan difahami dari ayat di atas ya. Anna man laisa kadzalik bahwasannya orang yang tidak seperti itu ya. Tidak berserah diri kepada Allah Tidak berbuat ihsan ya. Tidak muhsin Fahuwa min ahlin naril halikin. Maka dia adalah ahlun nar yang binasa. Fala najata illa li ahlil ikhlasi lil ma'bud. Karena tidak ada keselamatan kecuali bagi orang yang ikhlas. Ya. Mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah saja wal mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keselamatan kecuali ini, orang yang ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang surat Al-Baqarah ayat 111 sampai 112. Kemudian kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya ayat yang ke-113 ya, dari surat Al-Baqarah Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi berkata, Laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Nasoro itu nggak punya pegangan. Wa qalatin Nasoro laisatil Yahudu ala syai. Dan juga orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi nggak punya pegangan. Wahum selunal kitab dalam keadaan mereka itu membaca alkitab. Ya. Orang-orang Yahudi membaca Taurat, orang-orang Nasrani membaca Injil. Kitab yang Allah turunkan kepada mereka yang dijadikan sebagai pegangan hidup bagi mereka. Ya. Tapi orang Yahudi mengatakan bahwasanya orang Nasrani nggak punya pegangan. Dan orang Nasrani mengatakan orang-orang Yahudi nggak punya pegangan. Padahal dalam keadaan mereka itu membaca Alkitab yang Allah turunkan kepada mereka. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qaulihim demikian pula orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu Ya. Orang-orang yang ummi mereka mengucapkan seperti ucapan Yahudi dan Nasrani. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan mengadili mereka. Ya tentang perkara yang mereka perselisihkan. Allah yang akan memutuskan tentang apa yang mereka perselisihkan pada hari kiamat nanti. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala Wa dzalika annahu ballagha bi ahli alkitab alhawa wal hasad ila anna ba'dahum dallala ba'dha wa kaffara ba'dahum ba'dha kama fa'ala al ummiyun min musyrikil arab wa ghairihim Demikian itu mereka lakukan Karena Hawa nafsu dan kedengkian itu ya, telah membawa mereka sampai pada tingkatan sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lainnya dan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lainnya ya. karena hawa nafsu dan kedengkian sehingga sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain dan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain ya. Orang Yahudi mengatakan bahwasannya Nasrani nggak punya pegangan. Sesat. Ya. Orang Nasrani mengatakan Yahudi juga nggak punya pegangan, sesat. Ya. Kama fa'alal ummiyuna min musyrikil Arab wa ghairihim, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ummiyun dari kalangan musyrikin Arab. Ya. Dan yang selain mereka. Orang-orang ummi orang-orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca apa yang ditulis. Nah, ummi. Di mana mereka musyrikin Arab mereka menyesatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka merasa berada di atas kebenaran. Ya. Kemudian menyesatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakulu firqotin maka setiap firqah, setiap kelompok tudallilul firqatal ukhra menyesatkan kelompok yang lainnya. Ya. Tanpa bukti ya, tanpa penjelasan, ya, tanpa dalil. Ya. Setiap kelompok menyesatkan kelompok yang lainnya. Wa fil akhiru bainal mukhtalifina bihukmihil adl. Dan Allah nanti di akhirat akan menghakimi ya Naam dengan hukumnya yang adil mengadili mereka yang berselisih. Alladhi akhbaru bihi ibadah. Ya Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada hamba-hambanya. Fa innahu la fauza wa la najata illa liman soddaqo jami'al anbiya'i wal mursalin. Maka sesungguhnya tidak ada keberuntungan dan tidak ada juga naja keselamatan illa kecuali orang yang membenarkan semua para nabi dan semua para rasul. Wamtasala awamira rabbih dan dia menjalankan perintah-perintah Allah. Wajtana banawahi dan menjauhi larangan-larangan Allah. Waman adahum fahuwa halik. Adapun orang yang selain mereka, ya, selain orang yang membenarkan semua para nabi dan para rasul, selain yang mengikuti perintah mereka dan menjauhi larangan mereka, fahuwa halik maka dia adalah binasa. Demikian orang-orang Yahudi ya. Naam mereka menyesatkan orang-orang Nasrani Demikian pula orang-orang Nasrani menyesatkan orang-orang Yahudi Dalam keadaan mereka sama-sama membaca Alkitab Yang Allah turunkan kepada mereka Maka kemudian <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya nanti di akhirat, di hari kiamat Allah yang akan memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Allah putuskan dengan hukumnya yang adil. Dan bahwasannya mereka yang berada di atas al-haq kebenaran ya. Mereka yang akan selamat di dunia dan di akhirat ya, adalah man saddaqo jami'al anbiya'i wal mursalin, orang yang membenarkan semua para nabi dan para rasul. Nah. Adapun orang-orang Yahudi tidak demikian, ya. Tidak membenarkan semua para nabi dan para rasul. Mereka hanya mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Demikian pula orang-orang Nasrani. Ya, mengingkari e, mengimani sebagian nabi atau rasul dan mengingkari sebagian yang lainnya. Nah. Maka mereka bukan orang yang berada di atas al-haq. Sehingga mereka lah yang tepat untuk dikatakan dikatakan dulal, orang-orang yang sesat. Ya. Dalun mudil, sesat dan menyesatkan. Maka orang yang akan selamat adalah yang membenarkan semua para nabi dan para rasul dan menjalankan perintah-perintah mereka ya dan menjauhi larangan-larangannya. Adapun selain mereka fahuwa halik maka mereka adalah halik orang yang binasa. Allahul musta'an. <clears throat> Tayyib ikhwani din rahimani wa rahimakumullah. Selesai penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang surat Al-Baqarah ayat 113. Nah, Taib naktafi bihadal miqdar Kita cukupkan sampai di sini Mudah-mudahan bermanfaat Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Wa astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin